Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد <coughs> Ibu-ibu dan bapak sekalian, Alhamdulillah kita melanjutkan kajian kita yaitu kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemarin kita telah selesai dari syarah hadis yang pertama. Hadis apa itu? Hah? Hadis? Niat. Apal nggak? Siapa yang apal? ibu apal nggak bu? Nggak ada yang apal. <laughs> Aduh, kumaha iya. Hah? Coba, ayo. Tapi jangan lihat buku. ila Allah wa rasulih. Hmm. Ila dunia. Hmm. Hmm. Jan. Iya. Fahijratu. Hmm. Ya, ahsan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada juga yang mau Sekarang kita masuk hadis yang kedua, panjang nih. Nggak dihafalin juga nggak apa-apa. An Umar aydan dan dari Umar juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثأث أثر السفر ولا يعرفه منا أحد <clears throat> حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجب فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها <clears throat> قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء أشياء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال <clears throat> أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلم أمر يعلمكم أمر دينكم في رواية يعلمكم دينكم Umar bin Khattab berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang rambutnya sangat hitam, ya, bajunya sangat putih, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan di antara kami pun tidak tidak ada yang mengenalnya siapa dia. Kami pun tidak mengenal siapa dia. <clears throat> Ini orang misterius istilahnya ya. Sampai dia pun akhirnya duduklah di hadapan Rasulullah SAW. Dia menempelkan lututnya dengan lutut Rasul. Dan meletakkan tangannya di atas pahanya. Kemudian ia berkata, Hai Muhammad, kabarkan aku tentang Islam apa itu Islam. Kata Rasulullah itu kamu bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bila mampu. Orang ini berkata, kamu benar. Umar berkata, kami merasa heran kepada orang ini. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Kemudian ya, ia berkata, kabarkan kepadaku tentang iman, apa itu iman? Maka Rasulullah bersabda, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, demikian pula hari akhirat, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ia berkata, kamu benar. Kemudian ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan, apa itu ihsan? Kemudian orang itu berkata, Rasul sabda, ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu beribadah, ya seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia yang dia yang melihatmu. Kemudian orang ini pun bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Maka Rasulullah bersabda, yang bertanya, yang ditanya dan yang bertanya keduanya tidak tahu. Kemudian orang itu pun eh kemudian orang itu bertanya, "Kabarkan kalau begitu kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat." Kata Rasulullah, yaitu hamba sahaya melahirkan tuannya. Dan kamu lihat orang yang telanjang kaki, telanjang badan, dan penggembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pun, itu pun pergilah. Lalu aku pun diam beberapa saat. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, Hai Umar, kamu tahu tidak siapa yang bertanya tersebut? Aku berkata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah, dia itu Jibril. Dia datang kepada kamu untuk untuk mengajarkan tentang urusan agama kamu. Ini hadis sebetulnya Pak sudah pernah kita syarah secara panjang lebar ya di dalam pembahasan yaitu uh, usul salatah ya. Dalam usul salatah kita pernah membahasnya. Adapun sekarang saya tidak akan bahas lagi, tapi kita akan ambil fawaid fawaidnya saja. Kita akan ambil faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faidah pertama dari hadis ini, al-iman qaulun wa amalun wa niyah. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu adalah ucapan, perbuatan, dan niat. Ya. Yeah. Jadi iman itu harus terdiri daripada tiga. Yang pertama apa? Ucapan. Maksudnya ucapan apa? Itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena kalau ada orang kafir masuk Islam tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, diterima nggak muslim Islamnya? Tidak. Walaupun dia meyakini Islam itu benar. Contoh misalnya Abu Talib. Abu Talib itu pamannya Rasulullah SAW. Dia meyakini Islam benar. Bahkan dia pun ya bersyair tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi di akhir hayatnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ketika sebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, ketika Abu Talib berada dalam sakaratul maut, Rasulullah SAW datang. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya am, qul la ilaha illallah." Kalimatan uhaju bihalaka indallah, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Tapi ternyata Abu Talib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan ya, ini yang pertama yaitu ucapan. Ucapan apa? Itu ucapan dengan lisan ya akhul Islam. Yang kedua amal. Amalan dengan anggota badan. Sekarang kalau saya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau puasa, nggak mau haji, pokoknya saya nggak mau, saya nggak mau sujud sama Allah. Saya nggak mau ya di, di, diatur sama Allah nggak mau. Maka orang ini pun juga ya akal Islam diragukan keimanannya. <clears throat> ya. Kemudian yang ketiga yaitu niat, maksudnya itu perbuatan hati. Ya, i'tiqadun bil janan. Apa itu meyakini dengan hati ya akan kebenaran Islam, kebenaran para rasul. Maka apabila terpenuhi tiga syarat ini, maka dikatakan dia seorang mukmin. Jadi yang namanya iman itu terdapat padanya tiga perkara tadi. Apa itu? Ucapan dengan lisan. Yang kedua apa? Perbuatan dengan badan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah niat. Perbedaannya dengan ahlu sunnah dengan khwarij apa? Kalau orang khwarij menganggap amal itu syarat sah iman tanpa amal dalam artian ya orang yang melakukan perbuatan dosa besar kafir murtad dari agama Islam. Sedangkan murjiah kebalikan. Kalau murjiah mengatakan amal itu tidak termasuk iman. Jadi orang sebatas keyakinan dia benar, syahadat, benar, dah. Dia mau beramal apa kek? Mau, ber, mau berbuat maksiat kek? Mau berbuat apa kek? Kata mereka itu tidak mempengaruhi sama sekali ya keimanan. Ya. Ini jelas sesuatu yang menyesatkan, akhi. Ya, maka ini akidah murjiah yang sama sekali tidak sesuai dengan akidah al sunnah wal, wal jamaah. Faedah kedua yang kita ambil dari hadis ini. <clears throat> Al-Qurtubi berkata, mengambil faidah hadis ini. استحباب julusil alim بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه wa, Yaitu disunahkan seorang alim ketika mengajar untuk duduk di tempat yang lebih tinggi. Supaya apa? Ya, supaya pemirsa itu apa audien itu bisa melihat. Ya kayak gini nih, nggak masalah. Biasanya sih kalau di zaman dahulu itu duduknya bersila gitu kan. Biasanya maka kata Al-Qurtubi ya nggak apa-apa. Disumbahkan disunahkan untuk alim itu lebih duduknya lebih tinggi daripada yang lain. Supaya apa? Supaya dia juga bisa tahu orang-orangnya, bisa melihat ada yang ngantuk apa enggak gitu kan. Kalau nggak kelihatan kan keenakan di belakang. <laughs> Iya. Faedah yang ketiga, wa fihi annahu yanbaghi lil imam wa nawabi wa kadal alim an yabruzu ba'd al awqat lin nas li qada'i hawaijihim wa nadhar fi masalihihim. Hadis ini juga menunjukkan bahwa selayaknya bagi pemimpin atau wakilnya atau seorang ulama untuk keluar kepada manusia dan berkumpul dengan orang-orang untuk apa? Memenuhi kebutuhan mereka. Kalau alim, kalau seorang alim berarti mem, mem, mem, mem, menyisakan ada waktu khusus orang-orang mau bertanya kepada dia. Ya, orang-orang datang duduk kemudian bertanya dan yang lainnya. Rasulullah SAW demikian. Saya dulu waktu saya kuliah ya, Syekh Abdul Musin Al-Abbad itu <clears throat> beliau mengkhususkan setiap bada asar sampai maghrib itu khusus pertanyaan. Ya kalau ada para penuntut ilmu datang mau bertanya, maka di waktu itu kita datang ke rumahnya beliau. Ya. Kemudian beliau pun memberikan fatwa-fatwa dan yang lainnya. Bahkan terkadang telepon-telepon dari luar negeri pun juga dari Amerika, dari Inggris itu diterima oleh beliau di saat itu. Itu memang bagus ya. Seorang alim mengkhususkan satu waktu untuk apa? Keluar menerima orang-orang yang mau bertanya, punya hajat dan yang lainnya. Ya. Faidah selanjutnya yang keempat, bayanu tawaduin Nabi sallallahu alaihi wasallam di ashabihi wa ghairihim. Penjelasan bagaimana tawaduknya Rasul kepada para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW itu ya walaupun beliau itu seorang pemimpin, tapi beliau justru dekat dengan orang miskin, Mbak. Rasulullah walaupun seorang nabi dan rasul, beliau tidak pernah merasanya lebih baik daripada orang lain. Rasulullah SAW, Masya Allah, ya ketawaduan beliau. Ya beliau terkadang membonceng anak kecil di atas, di atas keledainya. Ya. Dan Rasulullah SAW pun kata Anas, apabila ada budak wanita atau hamba sahaya ya yang butuh kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun juga ya apa menjadikan waktu untuk mereka. Masya Allah, yang jelas itulah tawadunya Rasulullah SAW. Maka kita pun juga berusaha untuk tawadu. Jangan merasa diri kita seorang alim atau seorang kaya raya atau karena kita seorang punya kedudukan, jenderal dan yang lainnya. Akhirnya kita merasa lebih tinggi dari yang lain ya, Tidak ada manfaatnya. Sekarang bukankah keilmuan itu dikasih oleh Allah? Iya. Kedudukan itu siapa yang memberikan? Ya Allah. Harta siapa yang memberikan Allah? Itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk disombongkan, akhi. Justru seharusnya seseorang semakin tinggi ilmunya semakin tawadhu. Semakin tinggi kedudukannya semakin tawadhu dan dekat kepada manusia. Ya. Yang kelima, wa fihi isyarah lima yanbaghi lil mas'ul min al-'afwi was-safh amma yabdu min jafa'is sa'il. <clears throat> Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada isyarat Iya, Bahwa hendaknya seorang alim yang ditanya memaafkan sikap yang bertanya kalau memang ternyata ada akhlaknya yang kurang bagus. Kenapa? Karena malaikat Jibril, Pak, datang dengan bentuk orang Arab Badui. Dengan sikapnya yang cuek bebek. Kalau orang Badui itu memang begitu ya. Ya, cuek banget. Saya waktu kuliah tuh, Pak, saya melihat orang Arab Badui itu. Ya. Mobil kan satu arah. Sono semua. Dia sendirian aja cuek begini. Nyeng. Wih, kesel Kejar sama polisi. Polisinya diambil melin sama dia. <laughs> Emang badui itu sendiri. Iya. Maka Rasulullah SAW melihat mereka Jibril dengan sikap seperti itu, Rasulullah tetap lembut dan yang dan tetap memperlihatkan kelembutan. Bahkan kalau kita melihat akhlak Rasul, Rasul itu lebih lembut kepada orang Baduy dan orang Arab yang bodoh dibandingkan dengan yang sudah lama ngaji. ya jangan jauh-jauh hadis yang sering kita dengar ada orang Arab Badui masuk ke masjid kemudian kencing. Kencing di masjid. Apakah Rasulullah marah-marah? Tidak. Justru yang marah-marah para sahabat. Apa kata Rasulullah? Da'uh, da'uh, biarkan, biarkan. Ulatu jerimu, jangan di, yang diputus kencingnya itu. Ya. Tapi ketika ada seorang sahabat yang sholatnya panjang banget jadi imam, marah Rasul. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, inilah ata'akhar an sholatil fajr mimma yutilu bina fulan. Wah Rasulullah, saya ini selalu terlambat sholat fajar tuh gara-gara imamnya panjang banget ya Rasulullah. Maka kata Ibnu Umar, "Fama itu Rasulullah yaghdab." Ya. Tidak pernah aku melihat Rasulullah marah yang sangat marah kecuali hari itu. Maka Rasulullah pun naik mimbar dan berkata, Ayuhan nas, inna minkum munafirin. Hai manusia, di antara kalian itu ada orang ada yang membuat orang lain lari. Ya. Maka ini tidak bagus. Maka dari itu ya akal Islam azakumullah wa iyakum, ya. Nah, kita berusaha <clears throat> bagaimana untuk bersikap lembut terutama kepada orang yang awam, terutama orang yang ya tidak faham Justru kita kepada orang awam tuh lebih lembut lagi, Pak. Jangan kita merasa, oh saya kan udah lama ngaji, dia baru ngaji. Terus kita merasa diri kita senior gitu, Pak. Iya. Karena kita merasa diri kita senior, akhirnya ngelihat orang awam acuh tak acuh. Tak benar itu, Pak. Yang akhwatnya misalnya merasa udah pakai cadar, berarti imannya udah lebih tinggi dong. Iya. Makomnya juga udah beda, udah kayak wali deh. Ya. Makanya ngelihat orang awam dilecehkan seperti itu bukan. Seharusnya semakin lama ngaji itu semakin tawadu gitu kan. Semakin berakhlak dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ya akhul Islam. Azakumullah wa iyyakum. Faidah yang keberapa? Yang keenam. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق أن يرفق بالسائل ويثنيه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang alim hendaklah bersikap lembut kepada orang yang bertanya kepada dirinya. Karena orang yang bertanya itu sedang ingin tahu ya tentang permasalahan-permasalahan yang dia butuhkan. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah SAW, Rasulullah pernah waktu itu beliau mau khutbah, mau khutbah Jumat. Tiba-tiba datang orang Arab Badui dan berkata, "Ya Rasulullah, aku datang jauh-jauh ke sini mau bertanya kepada engkau tentang din agamaku." Akhirnya Rasulullah turun lagi dari mimbar. Kemudian Rasulullah sibuk mengajarkan kepada dia, sementara makmum tungguin aja. Sampai demikian. Bahkan Rasulullah pernah juga mau sholat baru mau takbir. Ada orang datang ke Rasulullah, ya, nanya, "Hai Rasulullah, ya, ada permasalahan yang saya butuhkan ini." Nah, ini tentunya ya, dalam masalah bertanya kepada orang alim juga tentunya ya, pertama kita berusaha untuk melihat keadaan orang alim. Kata para ulama, kalau orang alim itu lagi capek banget jangan ditanya, Pak. Kalau lagi marah juga jangan ditanya. Sebab kalau bapak-bapak atau ibu-ibu nanya sama ustaz dalam keadaan dia capek banget, saya jamin gak bakal dapat jawaban pas. Yang maksudnya yang memuaskan gitu ya. Paling ustaz jawabnya apa? Iya. Mm -mm. Betul. Dah. <laughs> Iya. Karena kecapean gitu kan. Maka kita tunggu saat-saat yang tepat. Kemudian bertanya kepada alim tersebut. Tapi ingat juga pertanyaannya Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan yang gak ada manfaatnya mas. Terkadang kita ini sengaja nanya apa ya? Ah, nanya ini ah. Ustaz, itu ashabul kahfi itu anjingnya anjing apa ya Ustaz ya? Anjing helder apa bulldog? Ustaz lah diem ya orang. Nanyanya macam-macam aja. Ya. Nah, ini juga tidak boleh. Makanya kata para ulama, dahulu salafus saleh membenci pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Kalau pertanyaan itu tidak menimbulkan amal, tidak perlu ditanyakan. Ada seseorang datang kepada Qadhi, ya, saya Qadhi, saya mau tanya, apa? Kalau kambing kawin sama babi, anaknya haram apa halal? Kata Qadhi, aduh maaf saya lagi mens. Oh, masa laki-laki mens? <laughs> Iya, kata Qadhi, kamu yang nanya yang benar, masa anjing kawin sama babi? Yang benar aja. Iya. Faedah yang ketujuh Wa fihi ijabatu sa'il bi akthar mimma sa'al. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang alim dalam menjawab pertanyaan terkadang menjawab lebih banyak daripada apa yang ditanya kalau memang si alim ini melihat ya dibutuhkan. Contohnya hadis ini ya. Ketika <clears throat> apa namanya eh, Rasulullah saw ditanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ini, maka Rasulullah pun menjawabnya dengan sesuatu yang cukup, bahkan terkadang lebih dari itu. Contoh lain adalah hadis ada orang bertanya, "Hei Rasulullah, saya suka berlayar di lautan." Sementara saya bawa air sedikit sekali. Cuma untuk minum. Boleh enggak saya berwudu dengan air laut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan. Dan bangkainya pun halal. Padahal kan bangkai itu enggak ditanya. Tapi Rasulullah tahu pasti dia butuh. Ya, air laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya pun maka ini menunjukkan Pak, seorang alim itu jangan pelit untuk menjawab. Berusahalah jawab ya sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau memang dia ternyata kita tahu butuh jawaban yang lebih, berikan jawaban yang lebih kalau bisa. Ya. Faedah selanjutnya, al-hathu 'ala su'al 'anil ilmin nafi fid dunya wal akhirah. Anjuran untuk bertanya tentang ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya. Allah mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Di sini malaikat Jibril datang untuk bertanya, Pak. akan mengajarkan. Lihat pertanyaan pertama malaikat Jibril. Hai Muhammad, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Seakan-akan mereka Jibril memberikan apa namanya adab. Bertanya apa? Gimana sih bertanya kepada seorang alim tuh? Apa sih yang perlu ditanyakan gitu loh. Makanya para ulama juga ketika membahas tentang masalah adab soal bertanya, para ulama membahas ya. Dalam masalah bertanya itu ya akal Islam, yang pertama bertanyalah dalam perkara yang memang kita butuhkan. Adapun yang kita tidak butuhkan, kalau bisa nggak usahlah kita tanyakan. Yang kedua, bertanyalah dalam perkara yang sudah yang sedang terjadi, yang sedang kita hadapi. Adapun yang belum terjadi, lebih baik jangan ditanyakan. Makanya dahulu Umar bin Khattab ya melarang seseorang bertanya dalam perkara yang belum terjadi. Umar bin Khattab ya kalau ditanya Menjawab apa? Kata Umar, akanahu sudah terjadi belum? Belum hai Umar. Nanti aja dijawabnya kalau udah terjadi. Imam Ahmad pun begitu sama. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya begini dan begitu? Udah terjadi belum? Belum, udah nanti aja deh. Biarin terjadi dulu. Kalau udah terjadi baru saya jawab. Ya. Maka perkara-perkara yang belum terjadi, Pak, lebih bagusnya tidak ditanyakan. Yang ketiga, tidak boleh kita banyak bertanya. Kalau kita nggak ada pertanyaan di benak kita, nggak usah nyari-nyari pertanyaan. Terkadang kalau kita nggak, ya, nggak sebetulnya nggak ada yang perlu tanyakan, cuma nyari-nyari apa ya, apa ya, nggak bagus pak. Kenapa? Karena Nabi SAW sabda, "Fa'inna ma'ahlakal ladina min qablikum kathratu wa'ktilafum ala ala أَنْبِيَائِهِمْ Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu itu banyak bertanya dan menyelisih Nabi mereka. Lihat kata Rasulullah, banyak bertanya. Itu bisa membinasakan. Makanya para sahabat ditanya, dilarang oleh Rasulullah untuk banyak bertanya, Pak. Tapi kalau mereka butuh banget, baru mereka nanya ke Rasulullah SAW. Kalau nggak butuh, mereka nggak nanya biasanya. Kenapa sih banyak bertanya dilarang oleh Rasul, Pak? Kata para ulama mimbab sadid Menutup pintu yang bisa menyerumuskan kepada yang haram. Orang kalau banyak bertanya, nanti lama-lama nanyanya enggak-enggak. Yang enggak ada manfaatnya pun tidak ditanyakan. Bahkan terkadang bertanya kepada sesuatu yang dilarang dalam syariat. Jadi kalau kita bertanya itu coba, kira-kira yang saya tanyakan butuh apa enggak? Menimbulkan amal tidak? Kalau memang tidak menimbulkan amal, nggak usahlah, nggak usah tanyain. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Faedah selanjutnya ada Adabu talabul ilm tasbiqu talab nafsahu Ada penuntut ilmu Di itu dia hendaknya bersegera ke majlis ta'lim Iya oleh karena itulah di situ malaikat Jibril langsung duduk di depan Rasulullah SAW persis seakan-akan memberikan pengajaran nih adab nih penuntut ilmu hendaknya berusaha duduk di paling depan. Ya, jangan paling belakang udah gitu nyender lagi. Ya. Kalau udah nyender nanti lama-lama itu matanya lima watt, Pak. Apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi, udah udah ngorok deh. Ini jirok jadinya, ngaji ngorok. Nah, itu jadi kita menuntut ilmu itu ada adab yang harus diperhatikan ya akal Islam azakumullah iya. Karena kita sedang mencari apa sih? Ilmu. Sekarang antum saja ya, untuk mencari duit butuh adab loh, Pak. Kalau antum jualan bagaimana supaya konsumennya nih puas? Antum harus dengan adab, dengan senyum dan yang lainnya. Ya, bagaimana adab antum ketika ya di di tempat kerja? Antum harus sungguh-sungguh terhadap bos hormat itu kan? Itu cari duit, gimana cari ilmu? Ilmu itu jauh lebih mulia daripada apa? Harta. Kita ketika beradab itu bukan bukan beradab kepada muallimnya saja, tapi kepada ilmu yang sedang, yang sedang kita cari, Pak. Ini ilmu masalahnya. Ilmu itu apa? Mulia sekali. Maka dari itulah kita berusaha untuk menjaga adab di dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sufyan Atsauri apa? Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm. Kami dahulu belajar adab itu seperti belajar ilmu. Iya. Kenapa kok para ulama perhatian mereka kepada adab itu seperti perhatiannya kepada il, ilmu? Karena adab itu memberkahi ilmu, Pak. Sebab ilmu tanpa adab akan hilang keberkahannya. Betapa pentingnya kita sebagai penuntut ilmu kepada adab. Ya akhwan Islam, azakumullah wa iyakum. Faedah selanjutnya, ahamiyatu ta'lim antari sual wal jawab. Pentingnya tata cara mengajar dengan soal jawab. Ya, soal jawab itu termasuk tata cara mengajar yang bagus, Pak. Biasanya lebih kuat tuh di otak. Syekh Utsaimin ya. Beliau itu sebelum memulai pelajaran biasanya 10 menit pertama itu tanya jawab dulu tentang pelajaran yang dahulu. <clears throat> Iya. Ah Nah, apa makna ini? Tanya nanti setelah 10 menit baru kemudian memulai pelajaran. Kalau saya di sini kayaknya nggak bisa saya praktekkan, Pak. Kalau saya praktekkan antum mundur semua nanti. Datangnya pada terlambat. <laughs> Iya. Karena semangat nuntut ilmunya sih bagus sih, tapi semangat murojaahnya yang kurang, Mbak. Ya duduk, ya duduk di majelis taklim, datang ke majelis taklimnya, masya Allah rajin gitu loh. Tapi yang nggak ada itu semangat murojaah ilmu. Iya, ini yang nggak ada. Dicatat, catat, alhamdulillah bagus dicatat sih. Sampai rumah udah selesai. Ini yang kurang di kita itu di sini, Pak kurang adanya murojaah. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini istihbabul abyad minal libas disunnahkan memakai baju putih. Karena di situ disebutkan ya, mereka Jibril datang rambutnya sangat hitam kemudian apa? Ya. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Seakan malaikat Jibril ingin mengajarkan. Pertama, bahwa baju yang paling bagus warna putih. Yang kedua, kalau kita ketika menuntut ilmu, pakailah pakaian yang rapi, yang bagus. Karena ini menghormati ilmu. Makanya Imam Malik apabila hendak mengajar, beliau mengambil baju yang bagus untuk menghormati ilmu ya kalau Islam Allah wa yakum ya dan baju putih itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasulullah SAW ilbasul ya al bayad hendaklah kalian berpakaian warna putih kafinu bihi mautakum dan kafankan orang-orang yang wafat di antara kalian dengan warna putih walaupun memang itu bukan wajib karena Nabi juga pernah pakai baju merah Nah juga Nabi juga pernah pakai baju hijau, Nabi juga pernah pakai baju kuning, ya. Demikian dalam beberapa riwayat. Faedah selanjutnya, Masyru'iyatul rihlah fi talabil ilm. Dianjurkan rihlah dalam menuntut ilmu. Rihlah itu apa sih, Pak? Pergi jauh. Ya. Pergi jauh untuk menuntut ilmu penting karena itu berkah. Bapak tahu tidak? Siapa yang pertama kali mencontohkan pergi jauh menuntut ilmu? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa waktu itu minta kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Khidir. Maka Nabi Musa pun berjalan ya, menelusuri pantai. Yang akhirnya kemudian Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Khidir. Di zaman Nabi pun demikian, orang-orang datang ada yang dari ya dari Najd dan yang lainnya. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat pun demikian. Ini dia Jabir bin Abdullah membeli unta untuk pergi ke Syam. Waktu itu perjalanan unta satu bulan, Pak. Hanya satu hadis yang ingin dia ambil. Ketika yaitu ke, kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Unaisa. Ketika sampai di Syam, Jabir langsung menuju rumah Abdullah bin Abi Unaisa Jabir kemudian minta hadis tersebut, setelah selesai langsung pulang lagi ke Madinah. Masya Allah. Iya. Kita pun demikian. Ya, bapak-bapak apalagi di zaman sekarang Pak ya, yang namanya alat transportasi itu mudah banget Pak. Ya, kalau dulu pakai onta, sekarang pakai Innova gitu kan. Kalau di dahulu pakai keledai, Bapak sekarang pakai Avanza, Masya Allah. Pakai Innova dan yang lainnya. Alhamdulillah. Coba ya gunakan mobil itu untuk pergi menuntut ilmu. Coba berkah. Coba. Setiap uang yang kita beli untuk bensin itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya fisabilillah. Faedah selanjutnya Al-yaqdha fi majlis al-ilm tufidu fi hifzhi wa nashrihi. Walidhalika hafidh Umar al-aslah bi ajwibatihah. Para penuntut ilmu yang duduk di majlis taklim, hendaklah mereka duduk dalam keadaan betul-betul yakdoh. Memahami apa yang disampaikan oleh ustadz dan berusaha hafalkan. Makanya Umar, ya, beliau waktu itu hadir dan hafal. Makanya Umar menyampaikan. Ya, kalau memang subhanallah ya, para sahabat itu rata-rata hafalannya kuat Pak. Para sahabat itu rata-rata sekali dengar langsung hafal. Para ulama zaman dulu begitu, Pak. Imam Syafi'i itu ya, kalau pergi ke pasar, bawa kapas ditutup tutup telinganya. Ketika ditanya, hey Syafi'i, kenapa engkau tutup?" "Aku khawatir," kata Imam Syafi'i. "Aku mendengar ucapan-ucapan yang tidak baik di pasar. Akhirnya aku tidak bisa melupakannya." Imam Bukhari kalau duduk di majlis hadis, beliau mencatatnya setelah dua bulan. Ya. Sampai-sampai Imam Bukhari pernah ditegur sama teman-temannya, "Hei Bukhari, kenapa kamu tidak mencatat?" Bukhari diam aja. Ditegur, setiap hari tegur. Akhirnya Imam Bukhari kesel. Apa kata Imam Bukhari? Coba saya mau tanya kepada kalian, sudah berapa ribu hadis yang disampaikan oleh guru kita sampai hari ini? Yang nyatet nggak tahu, Pak. Imam Bukhari bilang sudah 15 ribu hadis. So, oh, beliau menyebutkan hadis itu dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, Sampai-sampai yang nyatat, waduh salah nih. <laughs> Iya. Masya Allah. Kalau antum ke Imam Bukhari nggak apa-apa nggak nyatet pak. Cuman kalau kita itu terkadang begitu ya, datang ke majlis taklim boro-boro nyatet, dengerin aja. Bagus sih daripada tidur gitu ya. Cuma ya jangan sampai pas pulang jangan sampai begitu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, eh telinga kiri lagi gitu kan. Wah, bahaya itu. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, jadi ketika kita duduk di majlis talim itu, Pak, jangan sampai kita tidur. Para sahabat itu kata Anas bin Malik ya, kalau duduk di majlis Rasulullah bagaikan ada burung yang bertengger di kepala-kepala mereka. Khusyuk betul-betul didengarkan. Iya. Ini terkadang enggak di matanya ditiupin setan. uh, lama-lama tidur, ngorok. Begitu pulang-pulang ngomong ke orang-orang, eh tadi Ustaz mau ngomong begini, katanya ya Allah, ya. Nah, ini kan bahaya ya akhir Islam, azakumullah ya kum. Tapi kita ambil faidah selanjutnya. Wujub raddil ilm ila Allah Ta'ala. Hendaklah kita kembalikan ilmu kepada Allah ketika kita tidak tahu. Umar ditanya oleh Rasulullah, Tahukah kamu Umar siapa yang datang kemarin itu? Kata Umar Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kalau kita nggak tahu katakan Allah alam atau saya tidak tahu. Ini adab akhi. Siapapun yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia tidak tahu jawabannya, jangan malu-malu untuk mengatakan tidak tahu. Karena kata para ulama, la adri nisful ilm. Orang yang ditanya kemudian tidak tahu jawabannya, lalu ia jawab, saya tidak tahu, itu sudah setengah keilmuan dia. Ya, jangan sampai kemudian malu untuk dikatakan nggak tahu gitu loh. Akhirnya apa? Maksa-maksain jawab. Kalau maksa-maksain jawab apa yang terjadi? Sesat dan menyesatkan, Pak. Berat. Ya, saya duduk di majelisnya Syekh Abdul Musin al abad 5 tahun lamanya, Pak kalau dalam tanya jawab hampir tidak pernah ya beliau bisa menjawab semua pertanyaan. Selalu ada jawaban-jawaban yang beliau berkata, "La adri, enggak tahu." Enggak tahu. Masya Allah. Imam Malik pernah didatangi orang-orang Arab Badui. Dan orang Arab Badui ini bertanya sepuluh pertanyaan. Sepuluh sepuluhnya dijawab sama Imam Malik apa? Enggak tahu. Akhirnya orang Arab Badui berkata, Hai Malik, lalu apa yang akan aku sampaikan kepada kau, Hai Malik? Apa kata Imam Malik? Sampaikan saja. Imam Malik tidak tahu jawabannya. Selesaikan. Ya. Masya Allah tawadunya Imam Malik. Memang harus begitu. Akhir. Seorang alim tuh harus mengajarkan murid-muridnya untuk mengatakan tidak tahu. Gak tahu ya udah gak tahu. Ya. Kadang yang dia pikirkan adalah, aduh gimana ya kalau saya nggak tahu, jawab nggak tahu, malu loh. Saya disebut nggak tahu, blow on. Jangan malu, kenapa harus malu? Daripada menyesatkan manusia, ya. Faedah selanjutnya dari hadis ini, Zakahus sahabatul kiram. Para sahabat itu orang-orangnya cerdas-cerdas, Pak. Fakat aja li tasdiqi ma'annahu sa'il. Ini dia para sahabat merasa aneh kepada mereka Jibril. Kenapa? Karena kok dia yang bertanya, dia menjawab. Iya. Maka dari itu, itu menunjukkan kata beliau, ya, menunjukkan kepada kecerdasan para sahabat. Karena seharusnya yang namanya bertanya itu karena ingin tahu. Karena ingin tahu. Dan itu adab yang mereka fahami dari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aneh. Dia yang bertanya, dia yang menjawab. Iya, sungguh sangat merasa aneh sekali. Dan memang kecerdasan dalam menuntut ilmu sangat dibutuhkan, Pak. Kata Imam Syafi'i, ada enam perkara yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Yang pertama kecerdasan. Iya, kalau nggak cerdas susah. Ngapalin nggak bisa, mahamin nggak bisa. Makanya para ulama itu rata-rata cerdas nggak Pak? Cerdas. Ya, Imam Ibnu Hajar itu kalau baca buku tiga kali bu baca hafal. Itu Ibnu Hajar al Asqalani. Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau baca buku sekali baca hafal. Beliau menghafalkan muwatta itu dari asal sampai maghrib. Muwatta. Tahu nggak Muwatta? Muwattanya Imam Malik. Dalam waktu sangat singkat dihafal sama beliau. Masya Allah. Coba antum hafalin Arba'in Nawawiyah. Berapa tahun? <laughs> ya. Memang kecerdasan itu sangat dibutuhkan dalam menuntut ilmu ya. Bahkan di Mulakik Al-Id berkata, kewajiban seseorang menuntut ilmu itu disesuaikan dengan kecerdasannya. Semakin cerdas, semakin wajib semakin kurang cerdas, semakin sesuai dengan ke, apa namanya keadaan dia. Iya. ini juga kita ambil faidah Jika kana su'alu 'aman fal afdal an taqtasir al-ijabah ala ahammil muhimmat. Apabila pertanyaan yang diajukan itu adalah sesuatu yang sifatnya global, maka lebih baik dijawablah dengan jawaban yang paling dibutuhkan dan paling penting untuk dia. Contoh di sini mereka Jibril tanya, apa itu Islam? Yang namanya Islam kan tuh dijabarkan panjang banyak sekali, Pak. Tapi ternyata Rasulullah menjelaskan rukunnya saja. Ini nih yang paling penting. Apa itu iman, hai Rasulullah? Yang namanya iman kalau jabarkan panjang, Pak. Tapi Rasulullah menjelaskan ini loh iman yang paling penting. Iya. Hadisnya juga kita ambil faidah selanjutnya ya akhul Islam bayanu darajatil Islam wa annahu thalath darajat. Penjelasan bahwa Islam itu ada tiga derajat. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian eh ihsan. Dan ini sudah kita jelaskan ya ketika membahas hadis uh, apa namanya kitab Al-Usul Thalatha. Baik, sekarang kita masuk hadis yang ketiga. An Abi Abdullah, an Abi Abdurrahman, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Bunyi Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujj wa tasuma Ramadan. Ya. Bunyi Islamu ala khamsin syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas lima. Apa itu? Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berhaji ke Baitullah. Yang kelima berpuasa Ramadan. Tapi di ya akal Islam Rasulullah mengatakan Islam dibangun di atas lima. Berarti di sini Rasulullah sedang menjelaskan tentang rukun Islam. Iya. Dan rukun Islam itu agung, Pak. Di mana rukun Islam itu adalah merupakan pintu untuk masuk surga. Suka dalam hadis yang yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Muad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Qal, "Laqad sa'alta an 'azim." Wa innahu layassirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Hai Rasulullah, tolong tunjukkan aku kepada amal. Apabila aku amalkan, maka memasukkan aku ke surga dan menyelamatkan aku dari api neraka. Kata Rasulullah, kamu sudah bertanya tentang perkara yang besar, hai Mu'ad. Dan sesungguhnya itu mudah bagi orang yang Allah berikan kepadanya kemudahan. Kemudian Rasulullah SAW apa? Ta'budullah wala tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahu wa tasum wa tahujjal baita in istata'ta ilai sabila. Ternyata Rasulullah menjawabnya dengan rukun Islam yang lima. Dalam riwayat Muslim, ada seorang laki-laki tiba-tiba ya masuk dan menyerobot masuk ke dalam kerumunan para sahabat. Langsung menuju Rasulullah dipegangnya tali pelana unta Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah wa yubaidu minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang bisa memasukkan aku ke surga dan menyiapkan aku dari api neraka, Ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, malah, malah, ada apa dia ya Rasulullah, ada apa? Kata Rasulullah Arabu, malah, dia punya kebutuhan yang sangat. Masya Allah, ya Rasulullah mengatakan, ini pertanyaan yang sangat dibutuhkan. Ternyata Rasulullah menjawabnya apa? dengan rukun Islam. Itu menunjukkan rukun Islam itu penting untuk kita perhatikan, Pak. Iya, lima rukun. Yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sudah kita jelaskan juga sebetulnya di usul salasah, Pak. Ya. Di mana syahadat la ilaha illallah itu Pak berkonsekuensi kepada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kata karena syahadat itu artinya apa? Persaksian. Seseorang yang berkata asyhadu saya bersaksi tidak mungkin seseorang berani untuk bersaksi kecuali pasti di atas ilmu. Antum misalnya ya mau jadi saksi sama hakim ditanya, "Anda siap jadi saksi?" Siapa? Kenapa coba kamu berani jadi saksi? Iya, karena saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri kejadiannya. Oh, jadinya rupanya dia berani bersaksi karena dia melihatnya, Pak. Berarti orang yang bersaksi syahadat la ilaha illallah, dia harus di atas il ilmu. Ini sudah kita sebutkan, tujuh syarat la ilaha illallah. Siapa yang masih ingat? Tuh kan, diam. Nah, baru selesai kemarin loh, selesai rasa. Tujuh syarat la illallah. Ini yang pakai kacamata. Katanya kalau pakai kacamata pinter. <laughs> Kamu. Nah, cinta. Tak, enggak, enggak masuk. Enggak juga. Ibu ada yang ingat kah, Bu? Hah? Tujuh syarat ya Allah ini urgent banget loh. Tujuh syarat lah ya Allah dengerin. Waktu itu saya memberikan perumpamaan seperti orang yang mencukur rambut. Ingat nggak? Yang pertama il, yang kedua yakin, yang ketiga kabul menerima, yang keempat yang inqiyad tunduk, yang kelima Hah? jujur sidq, yang keenam ikhlas. Yang ketujuh, mahabbah cinta. ya Ini tujuh syarat la ilaha illallah. Hafalkan tuh, Pak. Ini yang setiap hari kita ucapkan dalam tahiyat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak tahu syaratnya. Aduh, jangan gitulah, kebangetan tuh namanya. Kan itu permasalahan yang sangat penting dan landasan loh, Pak. Ya. Maka la ilaha illallah mempunyai tujuh syarat. Dan la ilaha illallah punya dua rukun. Apa itu rukunnya? Ah, siapa yang ingat? Yang pertama, la ilaha nafi, meniadakan adanya Tuhan. Yang kedua, isbat illallah, yang menetapkan bahwa satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah. Maka la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilallah pun mempunyai pembatal. Mempunyai apa? Pembatal. Ada berapa pembatalnya? Ada sepuluh atau lebih. Dan waktu itu saya menyebutkan berapa ya? Kita sepuluh ya atau kurang saya lupa, saya lupa juga tuh waktu itu nyampainya berapa ya. Yang pertama apa? Hmm? Yang pertama apa? Syirik, betul. Syirik ada berapa macam? Ada dua macam. Apa aja? Syirik besar dan syirik kecil. Apa itu syirik besar? Syirik besar artinya memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu syirik besar, Pak. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil artinya segala sesuatu yang menjerumuskan kepada syirik besar, segala sesuatu yang mengantarkan kepada syirik besar itu syirik kecil. Ya. Contoh syirik besar ada berapa? Banyak. Dan saya sebutkan waktu itu ada empat syirik besar yang yang merupakan mbahnya syirik. Yang pertama apa? Waduh, udah pada lupa semuanya ya Allah ya Rabbi. Ya. Makanya di murojaah apa ilmunya tuh ya. Yang pertama apa? Syirik doa. Syirik apa? Syirik doa. Ya. Yang kedua syirik apa? Syirik cinta. Yang ketiga syirik apa? Syirik taat. Yang keempat syirik apa? Syirik niat. Nah ini empat syirik besar Pak. Yang banyak manusia jatuh kepadanya. Apa syirik doa? Itu seseorang berdoa kepada selain Allah. Seseorang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik cinta? Seseorang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah. Allah mengatakan wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu syirik taat? Yaitu meyakini bahwa ada selain Allah dan Rasulnya yang berhak ditaati dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka kalau kita punya keyakinan bahwa kiai ini punya hak untuk menghalalkan yang haram, musyrik kita, Pak. Karena yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah. Itu hakut tasyri'. Yang berhak membuat syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Ini yang harus kita pahami ya. Ya. Kemudian syirik niat, apa itu? Dan sudah saya pernah jelaskan yaitu niatnya sama sekali tidak mengharapkan wajah Allah. Yang diharapkan hanya dunia. Dia tidak menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Tidak menginginkan surga, tidak pula menginginkan pahala. Dia hanya menginginkan dunia saja. Maka ini bisa menjadi syirik besar kata para ulama. Walaupun syirik besar itu juga macam-macamnya banyak, ya. Seperti syirik dalam takut, syirik dalam tawakal, syirik di dalam berharap, ya. Banyak ya akal Islam, azakumullah wa yakum. Dan ini masalah yang sangat urgent sekali Pak. Kalau antum-antum nggak faham masalah syirik, khawatirnya kita jatuh kepada kesyirikan. Makanya mengenal tentang masalah kesyirik itu sangat penting karena itu dosa paling besar di mata Allah Swt. Sampai-sampai Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru ay bih wa yaghfiru ma duna dzalika yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Kesyirikan. Iya. Yeah. Apalagi pembatal Islam? ya? Yang kedua apa? Wah ini kayaknya harus ngulang lagi nih dari awal nih. Iya pelajarannya. <laughs> Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa <clears throat> Yang kedua apa? Pembatal la ilaha Allah yaitu murtad dari agama Islam. Yang ketiga apa? Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas sudah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Antum misalnya mengatakan Yahudi nggak kafir, Nasrani nggak kafir. Padahal Allah dan Rasulnya sudah jelas-jelas mengkafirkan, Pak. Maka yang seperti ini bisa membatalkan keislaman. Apalagi kalau sampai mengatakan semua agama sama. Oh agama semua sama, semua masuk surga. Cara ibadahnya aja yang beda-beda. La ilaha illallah. Dikemanakan ayat yang Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga. Dikemanakan Allah firman Allah inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dikemanakan firman Allah wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam dia tidak akan diterima sama sekali. Ya. Yeah. Kemudian pembatal lailah apa lagi? Sihir. Sihir membatalkan la ilaha illallah. Namun Imam Syafi'i membagi sihir itu ada dua. Ada sihir yang disertai dengan takorub kepada para jin. Nah ini yang membatalkan la ilaha illallah. Ada lagi sihir yang tidak disertai dengan takorub kepada jin. Maka ini termasuk dosa besar. Ya. Apalagi yang membatalkan la Allah yaitu meyakini bahwa ada undang-undang yang setara dengan hukum Allah dan Rasulnya. Atau setidaknya dia punya keyakinan bahwa Allah dan Rasulnya menghalalkan berhukum dan hukum selain Allah. Maka yang seperti ini pun juga bisa membatalkan keislaman, Pak. Ya. Apalagi membenci ajaran Rasul. Ya seperti ada orang yang benci sama sholat, benci sama zakat, benci sama puasa. Ya. Membenci ajaran Rasul termasuk membatalkan amal. Allah berfirman, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun batalkan amalan-amalan mereka. Di antara pembatal keislaman apalagi, Pak? Di antaranya yaitu membantu kaum musyrikin untuk meruntuhkan kaum muslimin. Iya, mudhaharatul musyrikin. Iya. Jadi mereka membantu orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang muslim, Bapak sekalian. Apalagi di antaranya, Pak? Berpaling dari Islam. Tidak membenarkan Islam, tidak juga mendustakan Islam. Nah ini diantara pembatal-pembatal la ilaha. Walaupun orang yang jatuh kepada pembatal, tetap kita pun hati-hati jangan langsung mengkafirkan. Karena bisa jadi dia tidak tahu. Bisa jadi apa? Contoh misalnya, di antara pembatal la ilaha adalah istihza, memperolok agama Allah. Memperolok agama Allah termasuk membatalkan la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah, ya ketika menyebutkan tentang orang-orang munafik yang memperolok para sahabat Waktu itu ya ada orang munafik berkata begini, "Ma ra'aina" ya. e, kami tidak pernah melihat argoba butunan wa ajmadah wa ajbadahum indal liqa' min qurra'ina. Aku belum pernah melihat ada orang yang paling doyan makan sama ngecut ketika perang dari para kori. Akhirnya seorang sahabat marah dan berkata, "Kadzabta, kamu ini munafik." Aku akan lapor kamu kamu ke Rasulullah. Makanya orang itu datang ke Rasulullah ternyata Allah mendahuluinya dengan ayatnya apa? Allah mengatakan, "Wala in yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Qul abillah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami ini hanyalah bersenda gurau dan apa namanya? bermain-main." Katakanlah, Apakah kepada Allahnya, kepada Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok? Kalian jangan minta alasan, minta udur. Kalian telah kafir, telah keimanan kalian, kata Allah. Memperolok agama Allah itu termasuk membatalkan keislaman, Pak. Tapi kalau misalnya ada orang yang jatuh memperolok, apakah langsung kita kafirkan? Belum tentu. Misalnya, ada orang yang memperolok orang yang berjenggot. Oh, itu kayak kambing. Ini kan memperolok agama Allah, agama Rasul. Karena kan jenggot ajaran Rasul bukan, Pak? Sunnah Rasul bukan, Pak? Bahkan sunnah seluruh Nabi dan Rasul. Orang yang memperolok itu bisa batal Islamnya. Tapi kalau dia tidak paham, iya. dan yang lainnya maka yang seperti ini belum bisa. Ada orang misalnya bercanda, ayo apa bahasa Arabnya ngebalikin nasi, malikin nasi, ketawa, der, gitu lah. Padahal itu ayat. Dan itu termasuk memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah orang yang langsung kita kafir, oh kamu kafir? Jangan dulu. Karena tidak setiap orang yang jatuh kepada kekafiran itu bisa dikafirkan. Karena di zaman Rasul pun banyak. Ya bukan banyak, sering terjadi kejadian sahabat karena ketidaktahuannya jatuh kepada kufur. Tapi Rasul tidak mengkafirkan. Contoh misalnya Rasulullah pulang dari tabuk. Kemudian ada seorang hamba saya berkata, "Wafina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Berarti orang ini mengatakan Rasulullah tahu apa yang akan terjadi besok, tahu yang gaib. Sementara Allah tegas mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Dan itu khususiyatullah. Kekhususan Allah saja tidak boleh diberikan kepada selain Allah berarti ia telah jatuh kepada syirik rububiyah. Tapi apakah Rasulullah mengkafirkan? Tidak. Ya. Ini dia ya akan Islam ya eh, Khabbab bin Al-Arad eh, siapa namanya Habib bin Abi Balta'ah jatuh kepada kufur mengkhianati Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Sementara beliau tidak ada niat itu. Ketika Rasulullah SAW meng, ya, menyuruh waktu itu mempersiapkan pasukan perang untuk Fatu Makkah. Dan Rasulullah menyuruh para sahabat merahasiakan jangan sampai sah, ya beritanya terdengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Eh rupanya hati penulis surat kepada saudara-saudara yang ada di Mekah. Ini sebetulnya kan pengkhianatan. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengkafirkan dia. Karena ketika ditanya, hati berkata tidak ada niat untuk mengkhianati Allah dan Rasulnya. Beliau hanya ingin membalas budi saja. Nah inilah yang akal Islam azakumullah. Makanya dalam hal masalah kafir mengkafirkan kita pun juga hati-hati ya. ya. Jangan sampai kita mengkafirkan orang yang tidak berhak untuk apa? Dikafirkan ya akal Islam. Karena masalah kafir mengkafirkan berat. Lebih baik kita salah ketika kita tidak mengkafirkan daripada kita salah ketika kita mengkafirkan kata para ulama. Sebab kalau kita salah mengkafirkan orang, itu kekafiran balik ke kita sendiri, Pak. Kata Rasulullah, "Man qala li akhihi ya kafir." Siapa yang berkata kepada saudaranya, "Hai kafir," faqad ba'a biha ahaduhuma akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jika yang dituduh kafir itu memang benar kafir, masuk. Dan jika yang dituduh kafir itu tidak kafir, roja'a ilaih maka tuduhan kafir akan kembali kepada orang yang menuduh. Bahaya Pak, masalah kafir mengkafirkan itu, ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. <clears throat> Nah itu syahadat la ilaha illallah. Sekarang syahadat Muhammad Rasulullah. Dan pernah saya sebutkan Pak bahwa syahadat Muhammad Rasulullah ya, ada beberapa yang harus diimani. Yang pertama apa? Tasdiqu fi ma akhbar membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama hadisnya sahih, benarkan. Walaupun enggak masuk di akal. Rasulullah mengabarkan misalnya, kata Rasulullah, aku kabarkan ya, uhadditsukun andik, aku akan mengabarkan kepada kalian ayam jago. Qad marqat rijlahul ard, yang kakinya menembus bumi. Wa ra'su munthanin tahtal arsh. Sementara kepala ayam itu merunduk di bawah aras. Seraya ayam itu berkata, Subhanaka ma'adhamaka ya Rabb. Maha suci engkau ya Allah, betapa besarnya dirimu. Lihat Rasulullah mengatakan ayam jago ini kakinya menembus bumi, kepalanya merunduk di bawah aras Besar banget. Padahal kita kayaknya nggak pernah ngelihat ada kaki yang menembus bumi. Kita katakan, kita katakan sodako Rasulullah, benar Rasulullah. Wajib dibenarkan. Abu Bakar As-Siddiq ketika terjadi Isra Mi'raj. Kan Rasulullah waktu itu pagi-pagi mengabarkan bahwa Rasulullah SAW katanya pergi ke Masjidil Aqsa dan pulang lagi dalam satu malam. Apa kata orang musyrikin? Muhammad telah gila. Akhirnya mereka datang kepada Abu Bakar. Hai Abu Bakar. Apa kamu tidak tahu? Ya sahabatmu itu. Maksudnya, waktunya Rasulullah SAW. Dia katanya mengatakan dia pergi ke Masjid Al-Aqsa lalu pulang lagi dalam satu malam. Mana mungkin? Sementara per, pergi perjalanan sekali perjalanan ada sebulan. Bulat balik dua bulan. Tapi Muhammad mengatakan katanya dalam satu malam dia sudah bisa pulang lagi. Apa kata Abu Bakar? Aku membenarkan yang lebih dari itu. Aku membenarkan wahyu yang turun dari langit. Masya Allah. Itulah yang harus kita lakukan ya akal Islam membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Ijtinab eh, imtithalu ya awamirihi wa ijtinabu ma anhu wa zajar. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yakin Rasulullah ya Nabi Muhammad itu rasul kita, Pak. Maka wajib kita yakini bahwa kita eh, maka kita wajib menaati Rasul dan menjauhi larangannya. Allah ya Pak. Menaati Rasul dan menjauhi larangan itu kebaikan buat diri kita sendiri Pak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewaspadai orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibum fitnatun aw yusibum adzabun alim." hendaklah waspada orang-orang yang menyelesaikan perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih kata Allah. Makanya hati-hati menyelisih perintah Rasul itu Pak ternyata Allah mengancam dengan dua ancaman. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama ditimpa apa? Fitnah. Fitnah yang dimaksud itu apa sih Pak? Syirik. Yang kedua ditimpa adab yang pedih. Dua-duanya pahit. Nauzubillah nasallallahu alaihi wasallam ya. Yang ketiga, wa alla na'budu na'budallaha illa bimasyara. Yaitu kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat kita harus sesuai dengan salatnya Rasul. Puasa kita ya zakatnya kita, hajinya kita. Makanya kata Rasulullah Bapak, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Ya, beliau juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya apa? yaitu mencintai Rasulullah melebihi cinta kita kepada seluruh manusia dan kepada diri kita sendiri. Wajib kita cintai Rasulullah melebihi segala sesuatu. Kata Rasulullah, لا yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan dari seluruh manusia. Masya Allah. Maka, ya akhi, Rasulullah lebih kita cintai daripada siapapun, akhi. Demikian pula, kita tidak boleh mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul Siapapun dia, imam setinggi apapun, tidak boleh kita lebih dahulukan pendapatnya di atas pendapat Rasul. Ini konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Nah, ini ya, Allah alam. Segera cukup kita buka tanya jawab. Naam. Ustadz, bagaimana sih tata cara merukyah yang sesuai dengan contoh Nabi. Yang ada dalam hadis Pak, ada seseorang yang dibawa ke Rasulullah, di mana orang ini kemasukan jin. Maka Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma. Lalu Rasulullah SAW memukul punggung orang itu sambil berkata, "Ukhruj aduwallah, ukhruj Allah Keluar hai musuh Allah, begitu Pak. Jadi kalau Rasulullah meruknya caranya begitu. Jadi kalau ada orang kemasukan jin, antum ambil sendal aja. Ya. Antum pungkul, pukul punggungnya. Ya keluar kau musuh Allah. Keluar kau musuh Allah. Itu yang Rasulullah lakukan. Pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad dan mengatakan, "Hai Imam Ahmad, saudara saya kemasukan jin." Kata Imam Ahmad, "Bawa nih sendal saya." Bawa sendal saya ke dia dan pukulkan. Kalau dia tidak mau di tidak mau keluar pukul saja katanya. Terus datang ya. Pokoknya jin itu tahu itu sebenarnya Imam Ahmad langsung pergi, Pak. Baru melihat sendalnya aja udah langsung pergi, iya. Maka itu yang Rasulullah lakukan, Pak. Merukyah itu dengan cara apa? Dipukul dengan pelepah kurma atau dengan sesuatu. Tapi jangan pakai besi, Pak. Puh. Mati nanti, ya. Berapa jumlah takbir yang disunahkan ketika ikomat Ustaz? Bapak, harus kita pahami ketika adhan, kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tidak boleh dipisah. Makanya kata sebagian ulama termasuk bid'ah dalam adhan adalah memisah-misah takbir. Kalau ada orang bertakbir begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini nggak sesuai sunnah. Yang sunnah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi satu. Nggak boleh dipisah. Makanya hadis yang mengatakan bahwa bila diperintahkan untuk mengganjilkan ikomat, berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar satu. Makanya dalam hadis Abdullah bin Zaid demikian disebutkan. Dalam hadis Abu Daud. Imam Abdul bin Zaid bermimpi kan melihat orang yang memakai pakaian hijau dan membawa apa? Lonceng. Kemudian Abdul bin Zaid berkata, "Hai fulan, maukah aku beli lonceng itu?" Atau orang itu buat apa? Mau aku panggil orang sholat? Atau orang itu maukah aku ajarkan yang lebih baik dari itu? Itu kamu beradzan Allah Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tsumma sta'khara qalilan, kemudian dia mundur sedikit dan kamu ucapkan ketika qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Dengan dua apa? Maka dari itu kata-kata mengganjilkan Ikhoma itu artinya itu. Karena kata-kata Allahu Akbar, Allahu Akbar nggak boleh dipisah. Itu jadi satu paket itu Pak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Bagaimana hukum suami membiarkan istrinya masih tak suka tampil tabaruj, apalagi upload foto di sosmed? Tapi suami tahu tuh, ya. Nah ini takutnya masuk dayus, Pak. Tahu nggak dayus? Suami yang nggak punya rasa cemburu. terus lo tidak masuk surga dayus. Ya masa dia seneng sih istrinya dinikmati sama laki-laki? Gak boleh lah. Nasihatin dong istrinya, mah. Kamu tujuannya ngupload foto kamu di sosmed apa coba tujuannya? Pasti pengen disebut cantik kan? Iya, jangan nggak boleh mah. Perempuan tuh harus lebih ya tertutup, nggak boleh ya suka upload-upload foto di mana di Facebook dan yang lainnya. Kecuali kalau memang membernya perempuan semua, nggak ada laki-lakinya, semua perempuan. Masalahnya kan di sana ada laki-laki dan yang lainnya. Ya. Apa bedanya astagfirullah dengan astagfirullahaladzim Ustaz? Ya bedanya ada tambahan al-azim aja. <laughs> ya. Kapan yang paling tepat masing-masing diucapkan? Kebanyakan istighfar Rasulullah itu, istighfarnya Rasulullah macam-macam, mbak. Enggak satu warna. Terkadang Rasulullah mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Terkadang Rasulullah mengucapkan astagfirullah saja. Itu setelah sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak ada tambahan al-azim setelah sholat itu. Iya. Rasul juga pernah mengucapkan astagfirullah astagfirullah alladzi astagfirullah azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rasul juga pernah mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant Rasul juga pernah mengucapkan Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Rasul juga pernah mengucapkan, beliau setelah sholat duha, beliau mengucapkan Allah li wa tub inna innaka antat tawabur rahim. 100 kali. Bahkan di majlisnya beliau, ya, beliau mengucapkan hampir 100 kali, Rabbik li wa tub alayya innaka antat tawabur rahim. Di akhir hayat Rasulullah, Rasulullah memperbanyak ucapan subhanallah bihamdi wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Jadi tidak satu warna. Ya Rasulullah mengucapkan istighfar itu. Apa yang harus dijawab ketika ada yang mengucapkan Allah dan Rasulullah? Kalau ada yang mengucapkan Allah, tidak ada kewajiban menjawab apa-apa karena butuh dalil. Tapi kalau untuk Rasulullah itu ada dalilnya. Di mana Rasulullah mengatakan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil itu adalah orang yang disebutkan aku di sisinya tapi tidak mengucapkan salah salawat. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad mendoakan, "Syaqiya 'abdun, semoga celaka seorang hamba yang aku disebutkan di sisinya tapi tidak bersalawat kepadaku." Sehingga sebagian orang mengatakan bahwa bersalawat ketika Rasulullah disebutkan itu hukumnya wajib. Ya, bukan hanya sunnah. Apa nasihat terbaik yang diberikan kepada saudara kita yang mengingkari hadis azab kubur? Ini biasanya dari karangan HTI, Pak. Dan mereka itu mempunyai keyakinan bahwa hadis ahad katanya tidak boleh dijadikan dalil dalam masalah aki, akidah. Tapi boleh jadikan dalil dalam masalah hukum. Ya, jadi kalau masalah hukum boleh, tapi kalau masalah akidah nggak boleh. Nah, kamu nanti kalau ketemu, nanya ke dia, kamu yakin nggak ada kubur? Enggak. Kenapa? Hadisnya ahad. Baik. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Menurut kamu hadis ahad itu boleh nggak dijadikan dalam, dalam masalah hukum? Oh iya boleh. Saya mau tanya. Masalah hukum loh. Bukan masalah akidah. Hukum. Apa hukumnya berdoa setelah sebelum salam Allahumma ini a'udzubika min adibijanam jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya di sini saya Bukhari dan Muslim. Hukumnya apa? Hukum. Ini hukum. Saya mau nanya hukum loh, hukum. Kata kamu masalah hukum boleh. Dia katakan apa? Sunnah. Taib sunnah. Isinya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam. Amin adzabil kabar. Apa kata dia? Oh itu menunjukkan hanya menunjukkan kepada boleh menerima tapi nggak perlu meyakini. Hah? Dan menurut kamu Rasulullah nggak yakin? Berarti Rasulullah berdoa berlindung dari adab kubur dalam keadaan Rasulullah tidak yakin begitu. Bagaimana kalau ada orang berkata, Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari adab kubur, tapi aku nggak yakin, nggak percaya sama adab kubur, Ya Allah. Ini otaknya dikemanain, Mbak? Iya. Aneh kan? Sungguh sangat aneh. Dan orang yang berkeyakinan bahwa hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Itu keyakinan bukan? Itu keyakinan. Keyakinan dia adalah hadis ahad tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Sekarang minta ke dia dalil yang dalil dari Al-Quran atau dari hadis mutawatir yang mengatakan kepada akidah tersebut. Gak ada. Gak ada Al-Quran yang mengatakan hadis ahad itu masalah akidah. Enggak pula dalam hadis-hadis manapun juga yang yang mutawatir masalah hadis ahad enggak diterima dalam masalah akidah. Bahkan bertabrakan dengan ijma kaum muslimin. Ya, kaum muslimin senantiasa menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Bayangkan Pak, kalau hadis ahad ditolak dalam masalah akidah, berapa banyak keyakinan alusulah yang ditolak? Tentang sifat surga, banyak dengan hadis ahad. Sifat sirat, banyak dengan hadis ahad. Tentang imam mahdi dengan hadis ahad. Banyak lagi. Sampai kata Syekh Al-Bani ada sekitar 300 keyakinan yang harus ditolak. Masya Allah. Maka dari itulah fatwa Lajnah Daimah mengatakan orang yang menolak hadis adalah masalah akidah ini. Ini bisa bisa masuk kufur. Karena ia telah menolak ijma para ulama. Iya. Ada yang berkata berkat Rasulullah mudah-mudahan cepat sembuh. Apa ini benar kan enggak benar? Ya, kenapa? Pertama, tabaruk kepada Rasulullah itu hanya dengan tabaruk dengan badannya. Kalau bertabaruk dengan bajunya, rambutnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita katakan berkat Rasulullah, ya insya Allah kamu sembuh. Ini ya, tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, tidak pula tabiin, tidak pula tabiut, tabiin. Ya. Kalau maksudnya tawasul kok dengan Rasulullah, Rasul sudah meninggal. Sedangkan para ulama semua sepakat tawasul dengan orang yang sudah meninggal tidak boleh. Kesepakatan sahabat semuanya, Pak. Adanya orang yang mengatakan boleh itu di belakangan hari. Iya. Yang kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan tawasul melalui kedudukan Rasul tidak boleh juga. Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Ya, karena memang tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah itu. Maka jadi gimana dong Ustaz? Ya, ya doakan saja. Moga-moga kamu cepat sembuh. Rasulullah aja kalau mendatangi orang sakit, apa kata Rasulullah? Ya, adhibil ba'as rabban nas, isfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Ya Allah, sembuh. Wahai Robnya manusia, sembuhkanlah. Engkaulah penyembuh Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Tuh lihat. Ketika Rasulullah sakit, mereka Jibril datang. Ya Rasul, ya Muhammad, istakait, kamu sakit. Ya, kata Rasulullah. Maka Rasul, mereka Jibril pun merukyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wa min kulli syai'in yu'dhik. Wa min kulli ainin wa hasidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan nama Allah aku rukyah kamu. Dari segala sesuatu yang menyakiti kamu. Dan dari semua mata yang ya jahat dan dari orang yang hasad. Dengan nama Allah aku rukyah kamu. Iya. Demikian itu rukyah-rukyah yang diajarkan oleh apa? Rasulullah. Maka kita mengamalkan rukyah Rasulullah itu yang benar ya akhi. Ya daripada mengucapkan kata-kata yang seperti tadi. Adab berdoa adalah mengangkat tangan kapan saja saat saat mengangkat tangan. Pada asalnya doa itu mengangkat tangan, Pak. Pada asalnya doa itu mengangkat tangan. Karena kata Rasulullah, Allah malu kepada hamba yang mengangkat dua tangannya, lalu Allah kembalikan dalam keadaan tidak diijabah. Tapi dalam perkara yang pertama, ya, doa-doa yang itu sama dengan zikir tidak disyariatkan mengangkat tangan. Contoh misalnya doa mau masuk WC. Enggak disyariatkan mengangkat tangan. Karena itu sama dengan pikir. Allahumma ini apa? A'udzubika minal khubuthi al khaba'ith. Enggak perlu kita mengangkat tangan. Mujima. Doanya apa, Pak? Eh? Bismillah. Apa, Pak? Apa jima enggak pernah doa, doa ya, Pak? <laughs> <laughs> Bismillah, Allah ibn syaitan wajan ibn syaitan marazak tanah. Doa kan isinya kan? Tapi apakah disyariatkan mengangkat tangan? Tidak. Setelah adzan sama, Allah marabbah tidak watit tamah. Setelah wudu juga sama. Ya. Itu semua doa-doa kata yang dikatakan hmm, sama kedudukannya dengan zikir. Demikian yang kedua, kalau ada hadis yang Para sahabat mengingkari mengangkat tangan pada waktu itu. Contoh ketika khotib Jumat berdoa. Yang lihat Muslim, ya, waktu itu Marwan bin Hakam jadi gubernur dan dia berdoa, mengangkat tangan ketika khotbah Jumat. Apa kata seorang sahabat? Qabbahallahu Semoga Allah memburukkan dua tanganmu itu. Rasulullah Rasulullah tidak pernah mengangkat dua tangannya ya ketika khutbah Jumat. Beliau hanya tidak lebih dari berisyarat. Banyak khotib cuma tidak paham masalah ini. Ketika mereka berdoa mengangkat dua tangan. Padahal itu tidak disyariatkan bahkan diingkari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Iya. Tapi Bapak sekalian saya tidak akan tidak bisa menjawab semuanya. E, sedikit ada ada presentasi dari teman-teman SIP. Ya. SIP itu solidaritas insan peduli yang insya Allah akan dijelaskan oleh ikhwah kita dari SIP. Di mana secara global SIP itu adalah ya suatu usaha untuk membang untuk membantu saudara-saudara kita yang susah, terutama teman-teman yang udah ngaji. Karena kita dapati ya di mana-mana kesusahan, yang ini kesusahan hidupnya, yang ini hutangnya kelilit, yang ini. Alhamdulillah shift sudah berjalan hampir setahun ya. Dan alhamdulillah juga sudah banyak kita sudah bantu. Barangkali silakan saya serahkan ke Pak Nawawi. Dari saya, subhanakallah bihamdik, syadu ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.